Kalau kita melihat tentunya yang paling paling utama dan paling mulia adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian para sahabatnya dan para tabi'in tabi tabiin sampai hari ini para masyayikh di dalam mempergunakan waktu yang ada betul-betul sangat dan sangat bermanfaat dan betul-betul sangat mengandung nilai faedah waktu-waktu mereka itu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bahu bundanya ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil wahai ibnu Umar Abdullah ibnu Umar dalam kau dalam hidup ini di dunia ini ibaratnya engkau orang asing atau sekedar lewat bagaimana orang asing yang dia tinggal bukan di daerahnya tentu ingin segera pulang rindu pulang ke negerinya ke daerahnya Bagaimana dia sekedar lewat? Tentu dia sekedar lewat, melewati. Itulah dunia. Kata Imam Nawawi rahimahullah terkait hadis ini, jangan kau terbesit di benak kau akan tinggal selamanya di dunia. Terbesit saja jangan. Apalagi bercita-cita, berharap, nggak mungkin terbatasnya waktu dan usia kita. Maka jangan sampai terbesit di benakmu kau akan tinggal di dunia selama-lamanya. Begitu mendengar nasihat dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar langsung menyatakan faida asbahta fala tantadhiril masa wa idha amsaita fala tantazilu sabar khud min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika kata beliau radhiyallahu anhu ketika engkau di waktu pagi memiliki program baik, memiliki diatan baik, memiliki acara baik. Baik ini segala yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya dan akal sehat jangan engkau tunda surinya dan demikian ketika kau di waktu sore memiliki program baik, niatan baik, acara baik, jangan kau tunda paginya. Khud min sihati kalimah cepat kau manfaatkan, kau pergunakan Kau medis kata orang sekarang kesehatanmu sebelum sakit menimpamu. Dan kau manfaatkan, kau pergunakan hidupmu sebelum ajal menimpamu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah waktu itu sangat berharga bagi mereka. Waktu sangat berharga sehingga ada salah seorang ulama, seorang alim dari ulama Sunnah menulis judul kitab Kimatuz Zaman. Kimatuz Zaman nilai sebuah waktu. Oleh karena itu jangan sampai kita hidup ini waktu habis dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Apalagi naudzubillah hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang baik, baik dunia, fadl urusan duniawi, cat mengais rezeki itu ada porsinya di dalam Al-Qur'an dalam al dan Sunnah. Bukan berarti di sini tan, e, menghilangkan atau menolak antipati terhadap mencari dunia lah, tidak demikian. Dibimbing dalam Al-Qur'an. wajalna laila libasa wajalna nahar an Kata Allah, kami jadikan malam itu libas. Pakaian buat kalian, istirahat buat kalian. Tidur kalian di waktu malam jalan nahar ma'asha dan kami jadikan nahar siang itu ma'ash untuk mencari maisha, mencari rezeki demikian pula ketika selesai sholat kata Allah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah Ketika kau selesai sholat, cepat bertebaran ke muka bumi. Cari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada porsinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ke negeri Syam, dagang. Bukan tidak ada. Apalagi seorang suami ketika dia mencari maisha diniatkan dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai seorang suami untuk menafkahi anak istrinya ikhlas karena Allah tergolong ibadah. Lukmatun kata Rasulullah SAW anfaqtaha li ahlik khairu minad dunya ma fiha. Satu suapan yang kau nafkahkan untuk untuk keluargamu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita khawatir ketika menjelaskan masalah manfaatkan usia waktu untuk akhirat dan sebagainya itu berat khawatir difahami meninggalkan dunia lah nah pada porsinya pada porsinya namun jangan sampai dunia itu menjadi penyebab lalai zikir kepada Allah lalai ibadah kepada Allah lalai talabul ilm. Ini yang tercela. Karena tidak ada satupun ayat atau hadis yang sahih yang membiarkan seorang muslim atau muslimah dan membolehkan dan merekomendasi untuk mencari dunia, untuk mencari maisah walaupun akhiratnya itu terbengkalai, walaupun zikirnya terbengkalai, walaupun ibadah terbekalai walaupun tolabul ilm terbekalai tidak ada yang seperti itu ayat atau hadis justru yang ada sebaliknya la tulhikum kata Allah amwalukum wala awlalukum an jangan sampai harta-harta kalian anak-anak kalian menjadi penyebab kalian lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu taala zikir kepada Allah di samping tasbih Allah Akbar Alhamdulillah Subhanallah dan seterusnya atau zikir pagi dan sore yang Rasul ajarkan seperti itu juga ilmu kenapa majelis ilmu itu diistilahkan oleh para ulama itu majelis zikir majelis ilmu itu diistilahkan dengan majelis zikir ya kawan oleh karena itu diminis ini waktunya di menit waktunya diatur nah sesekali waktu itu untuk maisha fadl sesekali untuk membahagiakan keluarga bercengkrama dengan keluarga nah bercengkrama dengan keluarga membahas musyawarah nah refreshing tanda kutip refreshing yang mubah yang tidak larut dalam maksiat yang tidak larut meninggalkan kewajiban nah boleh ala qadar ala qadar sesuai dengan kebutuhan dan menuntut ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu makanya waktu itu betul-betul harus diperhatikan kata para eh, kata makalatul Arab orang-orang Arab menyatakan al-waktu kazahab fa'ilam tudriku zahab waktu itu ibaratnya emas saking berharganya mahal fa'ilam tudriku kalau kamu tidak bisa menguasai waktu itu kalau tidak bisa memanage tidak bisa mengkondisikan waktu itu zahab hilang begitu saja sirna begitu saja dan kata mereka dalam lafaz yang berbeda, "Waktu waqtu kasayf. Fa'ilam tudrib, ilam taqtahu qata'an Waktu ibaratnya pedang. Kalau kau tidak bisa mengendalikan pedang itu, waktu itu dia akan melibasmu. Hilang tanpa faedah oleh Allah, hilang. Larut dalam maksiat, hilang, larut dalam kelalaian. Nauzubillahi min dzalik. Makanya disebut oleh Syekh bin Bas rahimahullah kata beliau al waktu huwal haya. Oh. Al waktu huwal haya. Wa man adha'a waqtahu adha'a hayatahu. Wa man adha'a hayatahu nadima wala tanfa'uhu an nadama Syekh bin Bas rahimahullah dalam majmu fatwanya menyatakan al-waqtu huwal haya. Waktu itu kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dia telah menyia-nyiakan kehidupan dia. Barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupan dia, dia akan menyesal dan penyesalan tidak akan bermanfaat bagi dia. Ya. Penyesalan tidak akan bermanfaat bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, nah jadikan waktu-waktu ini yang berharga bagi kita. Kalau ada suatu amalan di suatu waktu, cari mana yang paling kuat dan paling bagus, paling baik amalan tersebut kerjakan cari yang terbaik dari yang baik ketika kau harus memilih nah kita khawatir lah kalau kita larut dengan waktu ini sehingga kita jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan sunnah jauh dari pertemanan-pertemanan yang soleh akan larut terus tergiring kepada kelalaian tergiring kepada hukum dunia waliyadzubillah disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah kata beliau nah fa innal insan fa innal insan idza kana la yahduru haraqatil ilm wa la yasma'u al khatab wa la ya'tani bima yakul an ahli ilm fa innahu tasdadu ghaflatuh wa rubbama yakshu qalbuhu hatta yudba'u alaihi wa yuqtamu fa fayakunu minal ghafilin wa billah kata Syekh bin Baz rahimahullah kalau seorang muslim atau muslimah muslim atau muslimah tidak hadir di halaqatul ilmi muslimah tentunya sesuai dengan uh, syariat, bimbingan syariat. Nah, jika memang memungkinkan hadir di majelis ilm, hadir jika tidak memungkinkan, nah dengan cara yang lain. Seorang insan, seorang muslim kata beliau, ketika tidak menghadiri halakotul ilm, ketika tidak mendengar khutbah-khutbah masyayikh atau asatidah ahlus sunnah, ketika tidak memperhatikan dan tidak peduli terhadap qaul ulama apa yang dinukil dari ulama maka khawatir akan bertambah kelalaiannya bahkan bisa jadi kolbunya mengeras waliyadzubillah kolbunya apa? mengeras sehingga dicetak distempel tuh kolbu dia termasuk deretan orang-orang yang lalai. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah dari sini perlu kita memperhatikan istiqomah di atas al-haq sehingga semakin banyak kebenaran yang kita lakukan semakin sempit kebatilan pintu yang akan masuk pada kita Semakin banyak taat kepada Allah yang kita lakukan, semakin sempit maksiat yang ada. Semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, semakin sempit bid'ah yang akan masuk. Jika kita bisa memilih waktu tadi. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah Kata Imam Ahmad, in ahbabta an yaduma Allah ala ma tuhib fadum lahu ala ma yuhib. Masya Allah. In ahbabta an yaduma Allah ala ma tuhib. Kalau kau ingin, kalau kau cinta, kau suka, Allah selalu memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan dari kebaikan dunia akhiratnya. Nah, perhatikan noktah ini, poin ini. Kalau engkau suka, kalau engkau ingin, kalau engkau cinta, Allah selalu memberikan apa yang kau suka, yang kau cintai, yang kau inginkan dari kebaikan dunia akhiratmu. Fadum ala mayuhib. Hendaklah kau istiqomah, mudawamah, terus menerus melakukan apa yang Allah cintai. Nah, melakukan apa yang Allah cintai. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita ini salah dalam memilih waktu. Sehari hanya 24 jam dibagi. Dibagi yang pembagian itu semua bermanfaat. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal ini perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita kehidupan kita tidak mungkin seorang diri. Nah, kita perlu kita membutuhkan sahabat hidup ini sahabat yang kita perlukan adalah seperti yang Allah firman dalam Al-Qur'an wa kunu ma'asodikin hendaklah engkau bersama orang-orang yang jujur dalam segala hal dalam segala keadaan. Kejujuran itu atau teman yang jujur akan membawa kepada kebaikan. nah Akan membawa pada kebaikan, akan mengarahkan dia kepada kebaikan, akan membimbing dia pada kebaikan, akan selalu akan selalu terus menggugah kita memberikan pencerahan kepada kita, mengajak kita pada hal-hal yang baik. Itu ketika kita bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada sesamanya, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Wa kudu maas Di samping itu perintah Allah Subhanahu wa taala juga ada nilai plusnya dari sisi yang lain. Ada apa? Nilai plusnya dari sisi yang lain. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, ya kan? Itu kan perintah syariat. Nah, ada hikmah di balik itu. Yang jelas ketika kita bersahabat dengan orang-orang jujur, ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan berilmu yang jelas itu mencocoki syar'i itu nomor satu yang jelas itu baik mencocoki sunnah mencocoki aturan dan sunnah itu yang pasti ada hikmah di balik itu disebutkan oleh Hasan al Basri rahimahullah kata beliau kata Hasan al Basri dalam Adabul Hasan al Basri Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah a'azzul asya dirhamun halalun. Perkara yang paling mulia, paling baik dirham yang halal. Berarti hasil pekerjaan yang halal, nyari maisha yang halal, mendapatkan yang halal itu a'azul asya sesuatu yang paling mulia wa ahun fillah dan sesuatu yang paling mulia juga ketika dia mendapati ketika dia berkumpul ketika dia bersahabat ahun fillah saudara fillah ikhwati fiddin Rahimah wa rahimahumullah Ahun fillah ini mahal Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menginginkan Aku sangat kepingin rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat para sahabatnya ya Rasulullah kita ini ahukum kita ini ahukum kata Rasul eh, kata para sahabatnya ya Rasulullah kita kita ini adalah ahukum kata Rasulullah apa la antum ashabi kau sahabatku kalian sahabatku Aku kepingin ketemu dengan saudaraku yang belum ada nanti. Filah kangen dengan saudara yang belum ada. Kalau kalian sahabatku, wabah, saudara se seagama, saudara semanhat saudara seakidah, saudara filah. Ini saking pentingnya mencari saudara filah saking urgennya kita betul-betul terus menepati saudara sillah Aiyah iya sampai seperti itu nikmatnya ukhuwah fillah nikmatnya apa ukhuwah fillah dan nanti akan dibahas insyaallah hari ini bismillah Gak ada tendensi duniawi wala hasad wala wala syik murni karena Allah tidak ada saling sikut menyikut, jengkel menjengkel, tidak ada. Politikus tidak ada. Murni fillah. Itu termasuk a'azul asya. Perkara yang paling mulia itu ketika kita mendapati saudara fillah. Kenapa demikian? Kata Abdullah sendiri. Kenapa demikian? Kenapa sampai seperti itu kedudukannya dan posisinya Akun fillah? orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik. Karena Allah, so, karena Allah, insya insyawartahu fi dunyaka wajadtahu madinir wajib tahu madinar roy. saudara fillah itu kalau kau ajak musyawarah tentang urusan dunia nah hasilnya atau pikiran dia kuat, kokoh, pandai, enak. Nah, solusi-solusi dalam urusan dunia yang kau ajak musyawarah itu betul-betul dia punya pemikiran yang kokoh, matin dan baik. Kan ya? apakah dengan ilmiahnya dia yang mempelajari atau dengan pengalaman yang terus dia lalui dapat dia nah seorang itu tidak bisa mengambil nasihat dan tidak bisa mengambil pelajaran dan tidak bisa mengambil peringatan Nah, kecuali dari tiga hal. Al-Quran, Sunnah, dan Syekh. Nah, Al-Quran, Sunnah, dan Syekh. Apa Syekh? Pengalaman orang sudah Syekh yang sudah jenggotnya putih, orang yang sudah tua karena tua karena banyak pengalaman. Nah, sehingga urusan dunia yang dia jalan yang dia sudah berlalu, jangan kau lakukan itu, nanti kamu rugi. Jangan kau berbuat demikian. Itu menyelisih syar'i. Jangan kau demikian. Itu berbahaya. Jangan kau lakukan seperti itu. Nanti kau ditipu. Jangan kau seperti itu. Dari pengalaman yang ada dan dari mati roi tadi, itu kalau engkau bersama dia dengan apa dengan dia dengan urusan urusan dunianya. Wa in tahu fi dinika tahu basiron bihi. Kalau aku ajak musyawarah temanmu villa ini, temanmu yang baik ini, yang jujur ini, yang baik ini karena Allah. Kalau ajak kau ajak musyawarah tentang urusan agamamu, kau dapati orang itu basiron bihi paham, ngerti ilmu, ngerti dalil, ngerti hujah. Enak didengar, enak dipelajari, enak diterima. Kenapa? Basiran bihi dia ngerti, dia faham. Oh iya itu haram, ini makruh. Hilaf para ulama dalam perkara ini karena apa? Yang ini seperti ini, itu dimakruhkan karena begini. Kau jangan lakukan itu, yang ini mendingan yang ini halal, ya halal, ini yang sunnah, ini yang wajib. Akwal ulama ada, hadis ayat ada. Kau dapat itu. Ketika kau bergaul bersahabat, akun villa. Nah, makanya dalam perkara ini perlu kita terus mengontrol, menjaga diri kita istiqomah di atas al-haq. Apa yang kita tahu adalah hak, kita istiqomah di dalamnya disebutkan oleh Abdullah bin Umar misalnya satu masalah satu masalah yang dihasilkan hadis ini dan disebut oleh Syalban dalam sejumlah hadis sahihah kata Rasul kepada Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr U'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. ya Abdullah bin Amr, engkau beribadah kepada Allah dan jangan kau syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Qala ya Nabi Allah, zidni. Nah, berkata Abdul bin Amr, ya Nabi Allah, apalagi tambah lagi nasihat buat aku maka Rasul menyatakan Ida azhata fa ahsin. Nah, kata Rasulullah kalau kau jatuh pada kejelekan, cepat kau berbuat baik. Cepat kau lakukan kebaikan. Jika apa? Kau terperosok dalam kejelekan, cepat kau berbuat baik. Kalau ya Nabi Allah zidni, ya Nabi Allah tambah lagi apa nasihat buat aku ya Rasulullah? istakim Langsung kata langsung istakim istiqomah kau. Istiqomah kau di atas al-haq. Wal tuhassin wal tuhassin khuluqaka dan engkau selalu berakhlak mulia. Nah, belajarlah engkau akhlak mulia. Nah, berakhlaklah engkau akhlak mulia. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Istiqomah itu masalah yang besar dalam syariat yang betul-betul dianjurkan dan dibimbing sampai masalah akhlak pun Rasul sebutkan dalam hadis ini istaqim wal tuhassin khuluqaka kau istiqomah dan kau terus nah menghiasi diri dengan akhlak yang yang mulia. Oleh karena itu, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Qala, kul amantu billahi tsumma Sufyan bin Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi rahimahullah bertanya, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang dengan ucapan itu aku gak akan tanya kepada seorang pun setelah ini, setelah kepada engkau. Aku akan berpegang teguh dengannya." Maka Rasul menjawab, "Amantu billah tsumma Kau beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atasnya. Nah, makanya Al-Quran betul-betul telah menjelaskan kepada kita dalam sebuah ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbun Allah Rabb kami adalah Allah Kemudian dia istiqomah di atasnya Tatanazul alimun malaikat Para malaikat turun kepada dia Menjelang kematiannya Sembari menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu Kau jangan takut dan jangan bersedih Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Beri kabar gembira dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian.